Padi sampai selamat pagi. Selamat pagi. Ya, komentarnya Pak Ya, menurut saya artian bermimpi itu mungkin yang dimaksud dengan Bapak mantan menteri mungkin cuma bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Kalau saya sendiri pengertian bermimpi itu bagus. Negara kita jadi negara RI ini gara-gara mimpi dulu. Mimpinya Bung Karno, mimpinya rakyat Indonesia. Tapi eh, ya dilakukan. ya Iya benar sih ya. mungkin mesti diralat itu bukan berpikir mimpi itu bagus ya mana emang Pak SBY sama wakilnya ini kurang melakukan kurang action dan itu aja terima kasih terima kasih Pak Haji kita ke penelpon berikut Pak Siang Pak Siun. Pak selamat siang eh selamat pagi ya Pak ya <laughs> pagi Pak silakan komentar ya sharing aja flashback ke belakang Pak Daud Yusuf ketika memimpin Eh, Departemen Pendidikan itu saya masih ingat jam agama dari tiga jam di, dari sekian jam dikurangi menjadi menciut maka produknya orang-orang yang dididik kurang agamanya nah produknya Pak Daud Yusuf mohon, mohon maaf dengan segala format yang saat ini sedang sedang berpuasa itu produk pendidikannya Pak Daud Yusuf jadi agamanya kurang dia ya, gampang korup, gampang lupa kepada rakyat segala macam. Kalau mimpi kan yang zaman zaman modern ini kan disebutnya visi. Indonesia ini lahir di, di ya seperti yang tadi sebelumnya kan mimpi mimpi mana tinggal actionnya. Nah yang mau action orang yang kurang agamanya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Wasion. Pak Abdullah pagi. Selamat pagi artinya bermimpi itu adalah menggapai cita-cita. Jadi bermimpi itu kita menggapai cita-cita, kita uber kita maunya bagaimana. Republik Indonesia ini utangnya udah berjibun, udah setinggi gunung. Jangan bermimpi akan jadi negara kaya atau makmur. Beresin dulu utang, beresin dulu rakyat. Mereka semua yang di pemerintahan itu bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Oke, Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Pak Abdullah. Pak Edi pagi. Uh, pagi, uh, Mbak ini digital pejabat masa tahun baru. Banyak pejabat sekarang eh, setelah zaman kritik pemerintah yang dia tidak menjabat lagi. Uh, saya rasa untuk ukuran. bagus selamat pagi. Selamat pagi. Yang mimpi itu kayaknya ada dua masalah. Mimpi yang benar-benar dulu lebih baik tapi ada sesuatu ini yang mimpi yang normatif gitu aja nanti. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Pak William. Pagi Bu. Iya. Komentarnya. Namanya juga pejabat. Sekarang kalau lagi menjabat pasti kritiknya ke pejabat yang lama. Itulah politiknya Indonesia Bu. Jadi kepada pejabat-pejabat yang lama kalau mau komentar untuk pejabat sekarang coba pikirkan dulu apa yang telah di yang disumbangkan untuk ini negara Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak William. Selamat siang Mas Ivan. Ya, ya saya benar pikir benar ya Pak Daud Yusuf. Memang kalau pemimpin itu sebenarnya akan menunjukkan ketidakberdayaan ya. Mungkin jangan gantinya itu bikin dia berdua itu memang pada dasarnya pemimpin atau ya lebih menunjukkan ketidakberdayaan lah menurut saya itu aja sih yang menjadi prihatin terima kasih terima kasih Pak Stefan siang Pak John siang ya. SBY kan orang pengarang lagu jadi pantas kalau banyak mimpi banyak berhayal dan ngomong gombal-gombalan kan itu kok pengarang lagu kan pengarang lagu cinta-cintaan ya begitu dianggapnya ngurus negara sama dengan bikin lagu cinta-cintaan, cinta-cinta ABG. Terima kasih Pak John, Pak Zeno, selamat siang. Iya, kalau ngomongin Orde Baru ya, kalau ngomongin Orde Baru sebetulnya ini masa ini korban Orde Baru. Katanya kan dari Dukno udah dinasehati, dikritik. Indonesia membutuhkan pembangunan sumber daya manusia. Tapi yang kritik sampai di penjara disiksa ya kan yang orang P3 di penjara mau pemilu dikumpulin ya, kalau di kampung apa saya nggak tahu di kampung kampung itu kalau musuh pemilu ditangkepin kan begitu ini korban orde baru ini mestinya orang orde baru itu malu gitu kalau mau begitu karena ini inilah sumber daya hasil orde baru begini adanya dah itu terima kasih Pak Zainal Pak Paulus, selamat siang. Ya Bu, kami menganggap sih Pak Daud Yusufi yang agak pikun Bu ya. Ucapan itu kan bisa saja hanya ungkapan atau kiasan. Kalau Indonesia dipimpin oleh sang pemimpin, buktinya sampai dua periode Bu. Kalau begitu pilpres yang 2014 ini Bu, kita nggak tahu ya kalau kita pilih sang pemimpin Bu. Makasih. Terima kasih Pak Paulus.